Pasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang mempermudah datangnya rezeki dan mencegah datangnya rezeki serta apa yang menambah umur serta yang dapat mengurangi umur. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan yang semacam ini, ini terkait dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang artinya ketika seseorang berada di dalam rahim ibunya 120 hari maka Allah menentukan meletakkan ruhnya. Allah menentukan rezekinya, Allah menentukan ajalnya dan lain sebagainya. Maka di sini kalau sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketentuan-ketentuan tersebut ketika setiap orang berada di dalam perut ibunya empat bulan, kenapa harus ada bab ini? Nah, pertanyaannya semacam itu. Maka jawabannya ulama adalah karena pengetahuan Allah dan ketentuan Allah itu ada dua tempat. Ada yang ada di dalam kaulam, ada yang ada di dalam umul kitab. Yang di dalam umul kitab nggak bakalan berubah. Tapi yang di dalam itu ada dua ketentuan kalau dia begini, maka akan begini. Kalau dia nggak begini, akan begini. Jadi ada dua alternatif. Itu yang diketahui oleh malaikat. Tapi kalau yang ada di umul kitab, itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja. Nah, oleh karena itu, maka di sini Nabi SAW memberitahukan dan menghimbau kepada kita semuanya untuk kita berusaha. Agil, fatawakal sebagaimana dijelaskan diceritakan suatu waktu datang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ketika datang ke masjid untuk bersolat solat berjamaah bersama Nabi, maka kudanya itu diletakkan di depan masjid tanpa diikatnya langsung masuk masjid. Maka kemudian ditegur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kau tidak ikat? Dia bilang, aku tawakal pada Allah namanya juga binatang. Walaupun kita tahu kalau pada Allah. Yang namanya binatang itu kan nggak punya akal. Nggak bisa diproteksi. Nggak bisa dibatasi. Kecuali kalau dilatih dalam waktu yang lama. Belum tentu dia itu terlatih. Dan yang terlatih pun belum tentu dia tetap dengan pengetahuannya saat dia itu dilatih. Sehingga apa? Nabi SAW mengatakan akhir ikat dulu, lalu kemudian tawakal pada Allah Ta'ala. Jadi berusaha dulu, baru kemudian tawakal pada Allah Ta'ala. Nah itulah gunanya kenapa Nabi Wasallam di dalam hadisnya itu mengatakan, Man aroda an yatula fi an fi umrihi Baik. Wa yazida fi falyasil fi sya'nihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin ditambah umurnya, dimudahkan rezekinya, diberkati urusannya, maka hendaknya disambung silaturahminya. Berarti ada himbauan di sini. Ada himbauan di sini. Walaupun sebenarnya di dalam umur kita itu sudah ditentukan segala ketentuan itu. Oleh karena itu, jadi begini, mudahnya itu adalah kalau kamu terlintas untuk berbuat sesuatu, yang menyebabkan kita mudah rezekinya, murah rezekinya, banyak rezekinya. Kalau kita melakukan sesuatu atau terlintas untuk melakukan sesuatu yang menjadi perkara-perkara yang menjadi sebab tambah umurnya. Berarti kita dikehendaki Allah Ta'ala untuk panjang umur dan murah rezeki. Tapi kalau kita tidak berbuat seperti itu, bisa jadi kita memang pendek umur dan tidak murah rezeki. Gitu saja. Kenapa? Kalau Allah berkehendak kita itu panjang umur, kita akan minta ya Allah panjangkan umur kita. Ah, berarti kita ditentukan insya Allah kalau kita itu dikabulkan doanya, kemudian kita meniti kepada jalan-jalan perkara-perkara yang memudahkan kita mendapatkan rezeki yang banyak kita akan dapatkan dan panjang umur. Nah, jadi nggak boleh kita itu berpatokan kepada takdir, nggak boleh. Kenapa? Yang mau tahu takdir siapa? Allah. Nggak ada yang mau takdir. Nah, oleh karena itu di sini yang harus kita lakukan adalah sebagaimana Allah, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah memerintahkan kita. Apapun diperintahkan, masa waktu, Maka harus kita laksanakan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Selebihnya serahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai, aku kan sudah banyak sodako, aku kan sudah satu rahmi, harus panjang dan umurku. Ah, itu enggak enggak bisa, enggak ada sesuatu yang mengharuskan Allah rem. Walaupun kita berbuat seperti itu, kalau Allah nggak berkehendak, nggak terlaksana karena kita melaksanakan segala ketentuan Allah, bukan kita melaksanakan segala kehendak kita. Di dunia ini kita musayyar la mukhayyar. Di dalam hal yang terkait dengan ketentuan Allah kita musayyar la mukhayyar. Apa artinya musayyar? Didikte. Sudah ada aturannya. Semalam Ustaz sudah siap-siap mandi. Sudah siap-siap pakai imamah sudah siap mau ngajar, ah katanya ada telepon dari Al Mukarramah. Bos Al Mukarramah mau ngisi musala. Enggak jadi. Nah, itu lihat. Kehendak manusia itu tidak bisa mengalahkan ketentuan Allah. Ketentuan Allah itulah segala-galanya yang pasti akan terlaksana. Tidak mungkin ada satupun lintasan, satupun usaha, satupun upaya manusia, bahkan seluruh manusia seluruh jin untuk mengubah atau merubah suatu ketentuan Allah tidak mungkin. Nah, jadi sekarang sudah yakin semuanya bahwasanya semua yang ada dalam kitab ini daripada anjuran-anjuran untuk melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan panjang umur, murah rezeki, begitu pula sebaliknya yang bisa memperpendek umur maupun mempersempit rezeki itu ada. Kalau kita melakukannya bisa jadi kita ini termasuk yang dikehendaki seperti itu naudzubillah kalau kita melakukan sesuatu yang menyebabkan kita termasuk yang pendek umurnya naudzubillah. Apa saja itu kita akan bahas sekarang Gal Summa la budda li talibil ilm min al-quti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri was sihhati. Jadi agama Islam ini tidak seperti yang dikatakan oleh mereka yang diurusi itu cuma akhirat. Yang diurusi itu cuma urusan berkah. Urusan surga neraka. Urusan kuburan. Urusan alam mahsyar. Tidak. Tapi yang diurusi semuanya. Kesehatan diurusi, keamanan diurusi, kesejahteraan diurusi, sosial diurusi, semuanya diurusi, semuanya ada. Kenapa Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran? Ma farratna fil kitabi syai kami tidak pernah luputkan. Tidak ada sesuatu yang luput daripada perhatian kami. Semuanya sudah dijelaskan. Bahkan subhanallah, di antara hal-hal yang menakjubkan daripada hikmah dan filsafat syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam agama Islam ini, di antaranya adalah kenapa binatang-binatang kurban itu harus disembelih dengan cara-cara islami yang diajarkan. Apakah cara-cara Islam yang diajarkan itu adalah sudah mene, sudah memenuhi syarat kriteria telah menjaga rahmatan lil alamin atau tidak? Orang barat itu mengatakan tidak. Islam itu tidak di dalam hal mem membunuh binatang, di dalam hal menyembelih binatang itu tidak tidak apa tidak tidak manusiawi katanya. Ya manusiawi gimana? Menurut mereka harusnya itu kepalanya itu di strum dulu sehingga dia itu pingsan. Begitu pingsan baru setelah dia tak merasakan. Kalau mereka seperti itu. Tapi subhanallah baru-baru ini dibuat sebuah penelitian bahwasanya kalau seumpama binatang itu strum dulu baru disembelih itu darahnya itu akan keluar sedikit dan tidak memancar. Tidak nyemprot itu enggak. Sehingga banyak darah itu yang masih tetap di dagingnya dan itu menjadi penyakit, sebab-sebab penyakit. Dan ternyata binatang yang disembelih ketika dia itu masih dalam keadaan awas, dalam keadaan hidup, dalam keadaan ingat, itu lebih untuk dia meringankan sakitnya ketimbang ketika dipingsankan dulu baru kemudian disembelih. Nah, coba lihat bagaimana. Sampai dalam hal-hal yang semacam ini diperhatikan oleh syariat. Jadi kalau semua kita sembelih, itu darah semua badan itu keluar semuanya, hanya tinggal sedikit saja. Darah yang beku, darah yang ada di dalam aliran darahnya itu yang bisa membahayakan kepada manusia dan menimbulkan penyakit. Tapi kalau seumpama kita sembelih semuanya itu hampir keluar. Kalau dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan pisang, Tapi kalau dalam keadaan pisang maka dia akan mendap di dalamnya. Jadi semuanya sudah diajarkan. Itu sudah rahmatan lil alamin. Karena memang semua binatang yang ada di dunia ini dan juga semua keindahannya, semua jamadatnya, semua itu adalah untuk manusia. Cuma bagaimana caranya supaya manusia itu menikmatinya dengan kenikmatan yang tidak diiringi dengan penyakit, tidak diiringi dengan kesengsaraan, nah itu yang diajarkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, maka di sini coba lihat bagaimana beliau menjelaskan seorang tolibul ilim ini seperti kita ini. Harus kita mempunyai pencarian sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Afsi, "In khusta ilman fattahid hirfatan tasunu ma'al wajhi la yubzalu. Kalau kamu sudah punya ilmu, maka carilah pekerjaan. Untuk apa? Supaya dapat menjaga air muka. Supaya tidak dipermalukan atau tidak malu kepada orang. Tidak begini maksudnya. Wala tashinul ilma bi'antu rasailan. Dan jangan sampai engkau itu memperjelek, memperburuk yang namanya ilmu yang ada di diri kamu itu. Dengan cara kamu tampak seperti minta-minta pada orang lain. Kenapa? nu ahli ilmi an adu. Karena se kriteria daripada orang punya ilmu itu bukan minta, tapi dia itu memberi. Itulah sifat daripada orang yang mempunyai ilmu. Nah, jadi kita harus punya mata pencarian. Jangan kita tergantung pada orang. Jangan kita tergantung pada orang tua. Tapi hendaknya kita tergantung kepada apa yang bisa kita usahakan, yang bisa kita upayakan yang tergantung kepada ilmu, yang tergantung kepada Al-Quran yang kita hafalkan, yang tergantung kepada mengajar saja, tapi ada pencarian-pencarian atau mata pencarian tertentu yang bisa menopang hidup kita. Nah, itu. dan wa ma'rifatu maizidu fihi wa maizidu fil amr. Harus tahu juga apa yang menambah rezeki apa, apa yang menambah umur, perkara-perkaranya apa, semuanya harus tahu. Nah, kenapa? Karena di dalam agama ini semuanya dijelaskan. Harus kita cari semuanya. Nah, jadi fungsi daripada ulama itu apa sih? Fungsi daripada ulama itu adalah mengeluarkan, menampakkan, mengarahkan, menjelaskan sesuatu yang misteri dalam syariat ini dan dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini banyak hal yang misteri, yang banyak orang yang tidak paham. Rahasianya apa? Syariat. Kalau kamu sehat, ini loh syariatnya. Kalau kamu ingin sejahtera, ini loh syariatnya. Kalau kamu ingin hidup bahagia, ini loh syariatnya. Semua itu dalam syariat. Ulama itu pekerjaannya adalah berusaha untuk menjelaskan, mengungkap rahasia itu supaya tidak menjadi rahasia lagi. Sehingga semuanya bahagia, semuanya sejahtera, semuanya aman, semuanya sentuh. Sentosa itu maksud daripada fungsinya para nabi, para rasul dan juga para ulama sebagai penerus mereka. Sebab-sebab kesehatan pun ada. Itu dijelaskan di situ. Wa fisehah. Di dalam perkara-perkara yang menambah kesehatan apa? Ada, ada pesan itu ada. Harus tahu itu talibul ilim. Karena talibul ilim itu harus yang paling bahagia. Talibul ilm harus yang paling aman. Talibul ilim itu harus yang paling sehat badannya. Nah, kenapa dijelaskan semuanya oleh Nabi SAW. Dilihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Mereka itu bukan hanya urusan akhirat saja, tapi urusan kesehatan dijelaskan. Urusan kebersihan gigi dijelaskan dengan apa? Siwak. Urusan kebersihan badan dijelaskan dengan apa? Sunnah-sunnah man, mandi. Hampir dikatakan, kalaupun kita tidak wajib mandi, misalnya, dengan agama Islam setiap hari kita bisa mandi. Tapi kalau di agama lain tidak ada. Agama Islam hampir setiap hari bisa kita mandi. Yang belum kawin maupun yang sudah kawin. Nah, coba lihat. Kenapa? Karena an-nadhafatu minal termasuk yang diperhatikan. Jadi kebersihan itu menandakan kepada keimanan seseorang. Kalau orang itu kotor badannya, kotor fisiknya, kotor bajunya, maka pasti itu tidak menunjukkan kepada keimanannya. Jadi keimanan itu anti dengan kekotoran. Nah, jadi semacam itu. Gal liyatafarraqa li talibil ilmi litol yatafarraga ya, ilmi supaya dia itu menjadi fokus untuk mencari ilmu. Karena apa? Ada mata pencarian. Gitu. Seperti sekarang ini ya jangan dulu. Kenapa? Karena kalian masih ditanggung oleh orang tua, orang tua bahkan telah disebutkan oleh eh, para ulama bahwasanya tidak akan berkumpul antara dua hal. Apa itu? Dunia dan juga akhirat tidak akan berkumpul. Dunia sendiri, akhirat sendiri, tidak mungkin berkumpul. Kalau kita kumpulkan, maka pasti ada ah, salah satu daripada dua sisi dia kalah. Nah, oleh karena itu, kapan kita itu boleh mencari rezeki? Silahkan, kapan saja. Tapi asalkan sudah memenuhi syarat untuk mencarinya. Sekarang belum memenuhi syarat. Sehingga kalau seumpama kalian itu jual-jual, sembunyi-sembunyi, ah, itu salah itu. Karena apa? Itu akan menimbulkan rasa cinta kepada dunia. Dunia itu bukan untuk dicintai. Dunia ini untuk ditunggangi, untuk digunakan. Dunia itu untuk dijemput, bukan untuk dicintai. Kalau dicintai, cinta dunia, ya rugi kita. Kenapa? Cinta itu kan sesuatu yang akan berkurang jika digunakan. Sama halnya seperti air dalam timba. Kalau kita gunakan, bisa berkurang apa tidak? Berkurang. Begitu pula cinta. Kita gunakan cinta untuk dunia, berarti cinta kepada Allah kurang dong. Cinta pada Nabi Muhammad kurang. Cinta pada para ulama kurang. Kenapa? Karena kita sibukkan cinta kita, kita gunakan untuk cinta kepada dunia. Rugi. Cinta kepada sesuatu yang rendah. Apa ini? Ustaz, aku cinta deh. Kenapa? Cinta sama apa? Sama bangkai. Cinta. Aku cinta deh. Sama apa? Darah. Cinta. Aku cinta deh sama setiap pon yang dikeluarkan setiap hari itu loh. Ada yang cinta? Ustaz, sholat, kenapa mau oh, kamar mandi? Kenapa anak cinta banget sama kamar mandi? Ada yang kayak gitu? Ah, bukan seharusnya harus dicintai. Cinta itu bukan Nabi Muhammad cinta. Harus cinta. Apa tanda cinta? Tanda cinta itu selalu kita menyebut menyebutnya. Man ahabba syai'an aksaromin min Nah, jadi barang siapa yang cinta pada sesuatu selalu disebutkan disebutkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Melakukan apa sesuatu dibayangkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Itu cinta namanya. Nah, tengok dunia ya. Orang kok cinta dunia itu bangun tidur ingat dunia, mau tidur ingat dunia, mau makan ingat dunia. Ngapain diingat? Sesuatu ditentukan diingat. Sesuatu yang sudah dijanjikan Allah Taala diingat. Sesuatu yang sudah dijamin Allah Taala diingat. Apakah ada di antara kalian yang mengingat nanti makan pagi enggak ya? Nanti makan siang enggak ya? Ada? Ada seperti itu? Hmm? Kenapa? Karena sudah jamin di pondok. Pondok menjamin. Jangan takut. karena apa? Kalian pasti dikasih makan. Gak mungkin gak dikasih makan. Nah, jadi sama. Itu jaminan pondok saja kamu percaya. Apalagi dengan jaminan Allah. Jadi sama sekali Allah tidak akan membiarkan seorang hambanya itu hidup tanpa makan. Tidak mungkin akan dibiarkan. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam hadis kudsinya. Ya ibna Adam, inni khalaqtus samawati sab'a wal aradina sab'a fi sittati ayyamin wa lam a'i bi khalqihinna. Afa yuqini raghifun asuquhu laka kulla yawm. Wa Bani Adam, aku ini menciptakan langit dengan tujuh lapisannya, bumi dengan tujuh lapisannya selama enam hari. Dan aku tidak merasa capek dan lelah. Serta penat di dalam menciptakannya. Apakah kalian kalian berpikir, bahwasanya aku merasa penat, merasa capek dan tidak memungkinkan bagiku hanya untuk membawa satu roti bagimu untuk kau makan setiap hari. Jadi artinya apa? Supaya ditanggung. Kamu mulai lahir sampai kamu meninggal, hari ini dapat berapa, besok dapat berapa, itu semuanya itu saya tentukan Allah Ta'ala. Beda antara orang yang mencari rizki dengan orang yang menjemput rizki. Orang yang mencari rizki itu bukan orang beriman Orang beriman itu adalah orang yang menjemput riz, rezeki. Karena sudah ditentukan. Nabi Muhammad dalam hadis sahih jadi wakil Imam Bukhari sudah telah menentukan sesuai dengan sabdanya bahwasanya Allah menentukan dari mulai dia lahir sampai dia meninggal tentukan hari ini dapat berapa hari ini dapat berapa nggak bakal berkurang nggak bakal bertambah ingat bagaimana seorang pemuda yang bertemu dengan Sina Ibrahim bin Adham dalam keadaan dia itu sedih dari raut mukanya itu kelihatan dia itu susah gelisah, galau pikirannya. Maka ditanya, wahai anak muda, kenapa kau sedih? harus dengan kau sedih dengan segala segala hal yang terjadi di dunia ini? Apa kata dia? Bagaimana tidak? Namanya juga manusia hidup di dunia. Oh kalau begitu renungkan ya. Aku ingin bertanya dengan suatu pertanyaan, jawablah. Baik. Apakah mungkin terjadi sesuatu di dunia ini yang tidak dikehendaki Allah? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Tidak. Jawab sama-sama. Renungkan, jawab sama-sama. Apakah mungkin sesuatu di dunia ini yang terjadi tanpa kehendak Allah? Apakah mungkin ketentuan ajal yang Allah sudah tentukan untukmu akan berkurang? Atau bertambah? Apakah mungkin rizki yang Allah berikan dan tentukan untukmu dari sebelum kamu lahir sudah ditentukan, itu akan berkurang dan bertambah lalu kenapa kamu susah kenapa kamu sedih <laughs> berarti apa yang menyebabkan sedih itu siapa itu yang kurang ajar tuh yang setan tuh yang kalau ada wujudnya bakal kita culak matanya eh, kita harus benci pada setan harus benci nggak pada setan nah, tapi kalau suka dijadikan teman ayo Nah, jadi harus benci kita. Setan itu yang bikin kita gelisah. Setan itu yang bikin kita ragu. Kita harus yakin Allah mana? Inna Allah ma'as sabirin. Tidak mungkin kita akan merasa kita bersama Allah kalau kita tidak beriman. Kalau kita tidak meningkatkan keimanan. Bagaimana cara meningkatkan keimanan? Ya baca ini, baca kita. belajar di pondok, terbina. Nanti meningkat keimanan itu akan meningkat. Nah, ngerti ya? Jadi masalah rezeki itu diajarkan oleh mu'alim. Kita harus ada tapi jangan sampai kita mencintai rezeki, biarkan dunia itu di tangan kita. Dan eh, biarkan dunia itu di tangan kita itu adalah rukun pertama yang harus ditanamkan kepada seorang yang mencari ilmu yang nantinya akan menjadi seorang yang alim dan dai. Harus kita yakin, rezeki gak bakal mana mana Dunia akan ikut kita. Perbandingannya, persamaannya, contohnya itu mudah. Kalian semua bisa melaksanakannya. Ketika kamu berada di bawah sinar lampu, ketika kamu berada di bawah sinar matahari yang setiap hari akan muncul kepada kita selama Allah berkehendak. Ada bayangannya enggak? Ada bayangannya enggak kalian tuh? Kalau enggak ada berarti bukan manusia. Jin itu namanya. Ada ganteng Ada tidak? Ada. Nabi Muhammad tidak ada. Tapi kita ada. Nabi Muhammad di antara semuanya tidak ada. Kenapa selalu dinaungi dengan awan. Dan kenapa bahwa diri beliau ini bukan sosok biasa, tapi cahaya di atas cahaya. Sehingga cahayanya itu ketika menang, menang ketika apa e, menerpa Nabi Muhammad SAW kalah cahayanya Nabi Muhammad sehingga apa nggak ada bayangannya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita tidak diharapkan untuk memandang wajahnya kelak dan berkumpul dengannya. Amin ya rabbal alamin. Tahu nggak kalau siang hari nanti coba kita berada di bawah matahari, ada bayangannya? Usir bayangannya itu. Bisa nggak usir? Sia ada lo ngikut terus. Usir, jangan ikut. Kamu lari yang keras. Bisa nggak? Ketinggalan kali di belakang. Bisa nggak? Bisa, baris gitu seperti itu. Gak bakal kemana-mana. Kalau kamu tidak tahu rezeki kamu, kamu harus tahu. Rezeki kamu itu sangat tahu dengan alamatmu pastinya. Camkan baik-baik. Kalau kamu tidak tahu rezeki kamu pada hari ini atau besok, jangan khawatir. Rezeki itu sangat tahu. Di mana kamu berada itu tahu. Dia pasti akan sampai kepada. Itu kalau terkait dengan rezeki. Makanya apa? Kenapa harus dikatakan rukun yang pertama yang harus tanamkan kepada seorang talibul ilim itu untuk yakin terkait dengan rezeki karena rizki ini, dunia ini bisa menjadi sebab penghalang utama untuk orang itu berdakwah karena Allah SWT dan Rasulnya Muhammad. Jadi jangan sampai kita itu berdakwah karena uang. Uang sudah tentukan. Sampai kita hati? Sama seperti anak mau mandi. Untuk apa mandi? Supaya bersih badannya. Begitu. Orang kalau sudah mandi ya otomatis akan ber bersih. Jangan takut. Gak perlu niat lagi, gak perlu. aku niat mandi supaya bersih badan Aku niat mandi supaya seger badannya gitu. Aku niat mandi supaya terguyurkan air. Ada yang begitu. Kalau ada orang yang seperti itu berarti apa? Orang kurang wa waras itu namanya. Karena batasil hasil memikir sesuatu yang pasti ngapain? Ada satu orang datang kepada Ustaz. Dia bilang begini, Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana caranya supaya saya menjadi yakin akan rezeki saya. Saya tidak ragu. Maka saya tanyakan, sekarang berapa umur ini? 37 tahun. Selama 37 tahun ini bagaimana kehidupan ini? Kadang-kadang dapat kerja, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dapat uang, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang megang uang, kadang-kadang megang, iya kan? Kalau iya, waktu enggak megang uang, waktu enggak ada kerjaan, kau bisa makan enggak? Siapa yang ngasih rezeki itu? Lihat pada masa lalu. 37 tahun sudah nggak pernah nggak makan, sudah itu sisa umur kita masih ragu. Ngerti nggak? Nah, jadi sih yang lalu aja sudah ditanggung sama Allah Taala. Siapa yang ngasih makan? Allah. Siapa yang mempermudah? Allah. Nggak punya uang pun bisa makan. Nggak punya pekerjaan pun bisa makan. Lalu kamu masih ragu terhadap yang akan datang? Nah, jadi semacam itu. Jadi jangan pernah ragu. Apalagi kita sebagai tolibul ilim. Kalau kalian tetap menjadi sebagai tolibul ilim sampai menjadi seorang alim, maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smaid dalam yang sangat luar biasa indahnya, وَرِزْكُ ya'tika sahlan وَإِنْ أَمَّا amma النَّاسِ nasi Dan rizki kalau kamu menjadi seorang talibul ilm dan sampai menjadi penyebar ilmu akan datang pada kalian dengan mudah Walaupun semua manusia pacaklik, kalian tidak akan pacaklik. Kenapa? Inna Allah takaffala li talibil ilm fi rizkihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjamin bagi talibul ilm itu dalam urusan rezekinya. Jadi artinya apa? Ini adalah takafulun khos ba'da takafulin am. Jadi semua binatang, semua makhluk, Allah menanggung rezekinya. Tapi bagi talibul ilm, lebih Allah perhatikan dan lebih Allah jamin rezekinya. Semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan dunia banyak melimpah barokah tapi nanti di akhirat tidak dihisab tapi di dunia kita tidak mencintai mencintainya cinta kita hanya untuk Allah dan Rasulnya bukan untuk keluarga bukan untuk suami bukan untuk anak bukan untuk istri bukan untuk siapa-siapa tapi hanya untuk Allah dan Rasulnya sedangkan dunia dan segala isinya semua di tangan kita ya Allah jadikanlah itulah kriteria daripada anak-anak WWSD CPR dan ya, semoga kita semuanya dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, tapi tidak ada hisabnya nanti kelak di akhirat. Semoga kita semuanya termasuk menjadi orang alim yang mengamalkan. Seorang da'i yang mukhlis. Orang kaya yang berguna. Tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Dan semoga kita semuanya nanti di dunia sebelum di akhirat sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad. Apalagi kalau di akhirat bertetangga dengan Nabi Muhammad. Allah hadini ya kunyatin salihah wa lamana salih al-fatihah.